Bismillah <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillahu Wa man yudlil Wa ashahadu an illa Allah Wahdahu la sharika Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah أيها الإخوة عزكم الله dengan <clears throat> pujian puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla <clears throat> yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita saya diberi kesempatan untuk eh, istiqomah dalam talabul ilmi <clears throat> meneruskan kajian kita itu mengkaji kitab Minhajul Muslim konsep hidup eh, seorang muslim untuk supaya menjadi seorang muslim yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim yang sejati yang meneruskan kajian kita pada bab yang pertama itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang akidah tentunya ini bahasan yang sangat lama dan harus uh, mendetail ya karena pokok ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok daripada akidah Islamiyah dan paling penting asasnya yang dibangun seluruh cabang-cabang akidah jika benar orang dalam memahami keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah dikatakan orang muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul beriman kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan ini masih membahas pasal yang keempat tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam <clears throat> ya sebelum diteruskan ini mengenai tentang perincian beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam buku ini. Bahwasanya perlu diketahui ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya ya menetapkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya ya, untuk Allah atau bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya yang sahih dengan tanpa <clears throat> ghairu taqyif ya, dengan tanpa apa menentukan kaifiatnya dengan tanpa menentukan kaifiat sifat-sifat tersebut ya. bertanya bagaimana juga tidak boleh juga dengan dengan tanpa me, menyerupakan menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan sifat makhluk atau khairu tasbih juga ya sama tanpa menyerupakan atau e, menyamakan ya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk atau wala ta'til tanpa meniadakan nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam ya Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan e, minal iman billah yang termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu <clears throat> al imanu bima wasafa bihi nafsahu. Mengimani atau beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya. Ya, beriman kepada sifat-sifat gitu maksudnya. Sifat yang Allah mensifati dirinya, zatnya. Di, di dalam Kitabul Aziz, ya, kitabnya yang agung, Al-Qur'anul Karim gitu. Dan juga yang termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengimani sifat atau nama yang disifati oleh Rasul SAW untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya gitu dengan tanpa takwil ya, tahrif dengan tanpa mentakwil nama dan sifat tanpa meniadakan nama dan sifat tanpa menentukan kaifiatnya sifat tersebut ya, dan tanpa menyerupakan sifat tersebut Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Nah, ini kaidah yang harus dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus selalu dipegang. Karena kalau tidak yang kaidah ini ghairu tahrif, ghairu ta'wil, ghairu ta'til, wala taqyif, wala tamtsil ini mereka menyangka Ahlus Sunnah itu al-mujassimah yang oh, dimana yang menyangka bahwa Ahlus Sunnah itu ya menetapkan oh, Allah itu seperti makhluk naudzubillah. Nah ini ini adalah apa namanya sangkaan yang batil yang tidak benar karena ada kaidah yang diletakkan ya, dari dulu oleh para salaful ummah sampai sekarang dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini <clears throat> meneruskan perkataan mualif eh, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa dirinya yang Maha Agung, Maha Tinggi di mana dirinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama itu As-Sami' Maha mendengar lagi Maha melihat gitu kan Al-Basir juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Maha mengetahui Al-Alim lagi Maha bijaksana Al-Hakim Alimul Hakim Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ini diantara beberapa nama-nama yang yang Allah miliki. Ini sebutkan. Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana dan terkandung sifat di dalamnya. Nama Allah Al-Alim juga sifatnya dzul ilmi, memiliki ilmu yang luas yang tidak terbatas uh, ilmunya ya. Tidak terjangkau oleh makhluk. Yang menguasai seluruh langit dan bumi itu ilmu Allah. Yang meliputi langit dan bumi itu ilmu Allah. Yang Maha bijaksana, Al-Hakim, yang Maha kuat, Al-Qawi lagi maha perkasa al aziz gitu. maha lemah eh, maha lemah afwan maha lembut maha lembut ya maha lembut al latif lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi ya Allah maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi al khabir latiful khabir ya jadi nama al khabir itu lebih khusus dari al alim maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi secara rinciannya namanya al khabir eh, maha mensyukuri asyakur lagi maha penyantun al-halim ya asyukur al-halim maha pengampun al-ghafur lagi maha penyayang ar-rahim ghafurur rahim sering bergandengan ghafurur rahim dan sungguhnya dia <clears throat> ya Allah Subhanahu wa taala wa anahu kallama Musa taklima nah, ini ini pernah ini menetapkan sifat dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa dengan langsung taklima dengan langsung tanpa perantara. Nah, ini menunjukkan adanya sifat Allah al-kalam, berbicara. Ini sudah diterangkan pada uh, pertemuan minggu yang lalu ya dengan dalilnya dengan dari sunnah dari perkataan para uh, sahabat para tabiin para ulama halus sunnah dan itulah ijma bahwasanya Allah subhanahu wa taala memiliki sifat yang agung al kalam dan maka Al Quran ini adalah kalamullah bukan makhluk Kemudian juga bersemayam di atas arsnya. Nah ini. Wa anahu istiwa ala, ala arsihi. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sifat kalam namanya sifat zatiyah. Ya. Ada sifat Allah bagi dua nanti. Jadi di sana disebutkan ada sifat zatiyah yang berhubungan dengan zatnya yang suci yang agung dan ada sifat fi'liyah af'al yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kalam termasuk zatiyah ya uh, yaitu yang melekat dengan zatnya ber, berbicara kemudian juga istiwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars nah, ini istiwa bahasa Arabnya bersemayam di atas ars sifat fi'liyah af'al bersemayam dan sudah diterangkan panjang lebar mengenai istiwa ini kan dengan dalilnya dalam Al-Qur'an yang jelas dalam surat Toha ayat 5 Ar-Rahmanu alal arsistawa ini jelas yang maha rahman itu bersemayam di atas ars yang maha rahman itu bersemayam di atas ars ya ini ada faedahnya kan ars dengan kenapa disebutkan ar-rahman kata wasir yaitu maha maha penyayang disebutkan ars pak karena sayangnya Allah itu kan kasihnya Allah itu meliputi langit dan bumi ya, meliputi sayangnya Allah meliputi langit dan bumi ya, adanya alam semesta ini karena rahmatnya Allah karena rahmatnya Allah Jadi, dari namanya rahman sifatnya rahmah e, arsnya juga demikian ars Allah itu meliputi langit dan bumi karena makhluk yang paling agung adalah ars tempat bersemayamnya Allah subhanahu wa taala itu sudah kita terangkan ada tambahan di sini wa annahu khalaqa biyadaihi nah, disambungkan wa annahu khalaqa biyadaihi dan sesungguhnya <clears throat> ya jadi dia telah ber, apa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam istiwa di ars dan menciptakannya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya ya di sini kembali kepada kepada ars dan Allah telah menciptakan ars dengan kedua tangannya ini mualif menyebutkan sekaligus dua sifat maksudnya sifat istiwa, juga sifat apa yang dikandung di sini? Tangan. Tangan. Dia mau menyebutkan tangan dan dan Allah menciptakan ars itu dengan kedua tangannya. Maksudnya ars termasuk salah satu makhluk yang diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau menetapkan sifat zati ya. Sifat zat bagi Allah memiliki dua tangan yang mulia dan agung. Karimata ini, awi mata ini ya ini harus diyakini ahlu sunnah wal jamaah firqah yang lain tidak meyakini maka takwil jadi maksudnya di sini e, disebutkan bahwasanya abs itu diciptakan oleh kedua tangan Allah ada sebuah asar bukan hadis ini mauquf kepada Ibnu Umar dari asar dari Mujahid beliau berkata berkata Abdullah bin Umar karena Mujahid ini muridnya sahabat muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ya. Kalau mendengar kata mujahid ini tabi'in yang belajar tafsir tiga kali hatam kepada Ibnu Abbas. Jadi, jadi bukan hatam Al-Qur'an tapi hatam tafsirnya di Al-Fatihah sampai Anas sudah selesai ulang lagi dari awal. Ulang lagi sampai tiga kali. Jadi penuh dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid berkata, Ikrimah berkata, ya. Kemudian yang lainnya ada Sa'id bin uh, Jubair dan yang lainnya. Nah, ini Abdullah bin Umar mengatakan, ini bukan hadis tapi asar tapi bisa jadi hujah. Khalaqallahu arba'ah asya biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat empat hal makhluknya dengan tangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat makhluk dengan tangannya langsung, kata Abdullah bin Umar. Yang pertama al ash, yang kedua al-qalam, pena untuk menulis takdir itu kan. Ya, lahul mahfud kolam yang diajak bicara oleh Allah kan tulislah apa yang harus aku tulis kata pena itu berbicara tulislah semua kejadian yang akan datang maka ditulis kemudian Adam ya diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat Al-Qur'an khalaqtu biyadai aku ciptakan uh, Adam dengan kedua tanganku kemudian janatu adnan kata ada riwayat lain janatu firdaus surga Adnan. Ini empat. Arsh, Qalam, Adam, wa Jannatul Adnan. Riwayat lain Firdaus. Thumma qala kemudian berkata Abdullah bin Umar lisa iril khalqi kun fayakun. Kemudian untuk menciptakan selainnya ya, seluruh makhluk selain empat itu maka Allah dengan menciptakan dengan kalimat kun jadi maka jadilah fayakun atau fakana kun fayakun ya jadilah. Berkata Imam Az-Zahabi isnaduhu jayyid katanya dalam buku Al-Ulu. Uh, dikeluarkan Imam Ad-Darimi hadis ini dan Abu Syekh dan al Likai ya, dalam oh, Sunnah dengan sanad sahih ala syarti Muslim yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani ya dalam Mukhtasar Al-Ulu. Ini sahih tapi hadisnya mauquf kepada Abdullah bin Umar. Ya. Intinya ini uh, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tidak menyebutkan menyebutkan dalilnya ini dalilnya dan dianggap sahih oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Demikian Syekh Al-Albani menganggap sahih arsy itu makhluk Allah yang diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi empat makhluk yang disebutkan hadis di atas diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah yang agung Subhanahu wa taala ya, yang mulia dan agung. Sedangkan selainnya Selainnya seluruh makhluk, malaikat, seluruh malaikat, seluruh makhluk setelah Adam alaihissalam nah, eh, diciptakan langs apa diciptakan dengan kalimat kalimatnya kun jadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqub lahu kun fayakun sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala perintahnya apabila dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, sesuatu Ya, kalau Allah mengendaki pasti akan terjadi karena seluruh yang diciptakan ini atas kehendak Allah. Jika mengendaki sesuatu hanyalah berkata kun jadilah maka fayakun jadilah. Nah, tapi kalau yang fatal itu dengan kedua tangannya yang agung dan mulia. Dalam hadis di atas, hadis yang tadi riwayat Abdullah bin Umar menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu taala memiliki dua tangan. Ya, dua tangan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ke, ke keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya tidak sama dengan tangannya makhluk. Dan ini adalah akidah halusunnah wal jamaah harus diyakini. Tanpa ragu-ragu Allah memiliki tangan. Berapa tangannya? Dua tangan, yadain. Enggak lebih seperti naudzubillah agama lain menetapkan Tuhan ada enam tangan kalau manusia saja ada yang lahir enam tangan, nggak normal. Allah itu mau sempurna. Manusia dianggap sempurna adanya dua tangan. Tapi jangan ditanya bagaimana dia tangannya, jangan ditanya di mana letaknya yang ditanya. Intinya menetapkan karena Allah menyebutkan Allah memiliki punya tangan. Ini yang disebutkan oleh uh, Syekh uh, Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarhu aqidati ahli ahli sunnah wal jamaah dalam syarah aqidah ahli sunnah wal jamaah beliau mengatakan dalam bukunya itu wa nu'minu bi anna Allah keyakinan ahli sunnah di antaranya wa nu'minu bi anna Allah taala yadain karimatain azimatain di antara keyakinan ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan dua tangan kan yadain yadaini gitu yang agung karimata ini ah, yang mulia azimata ini yang agung dua tangannya yang mulia dan agung adapun ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat yadain dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat dalam Al-Qur'an wadihatun sangat jelas gamblang gitu wa kadzalika al-ahadits an-nabawiyah demikian juga hadis-hadis nabawiyah yang sahih sungat jelas dan sahih, sharih. Ya, gamblang menetapkan sifat Allah memiliki tangan, kedua tangan dan juga ijma salaf dan telah ijma' salaful ummah, salafus saleh, para imam khususnya Imam Arba'ah telah ijma tidak ada perbedaan Imam Abu Hanifah menetapkan Allah memiliki dua tangan Imam Malik juga menetapkan Allah memiliki dua tangan Imam Syafi'i dan Imam muhammad di antara dalil Al-Qur'an kita lihat. Mana dalil Al-Qur'an menunjukkan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Pertama surat Al-Maidah ayat 64 <clears throat> dalilnya. Al-Maidah ayat 64. Qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, lihat di sini, tangan Allah terbelenggu. Eh, orang Yahudi itu sama Allah saja menghina, padahal sama Rasulullah, sama kita berani sama Allah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini kan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan gulat aidihim, bantah. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Ini nanti dibelenggu pada hari kiamat dan akan diseret ke neraka dengan perkataannya yang lancang. Gulat aidihim. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Nah, di sini. Walu ainu bima qalu. Ah, dan mereka lah yang dilaknat Nah, dengan hadis ini eh dengan maaf ayat ini kita meyakini Yahudi telah dilaknat keturunan sampai hari kiamat. Allah mengatakan walu inu bima qalu dan mereka itu dilaknat kecuali yang masuk Islam. Mereka dilaknat oleh Allah, jauhkan dari rahmat Allah. Ya, bima qalu sebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Nah, bal yadahu mabsu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ini yang di uh, syahid ya, yang dituju. Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Nah, bal yadahu, kedua tangan Allah yadahu, dua tangan. Kedua tangan Allah terbuka. Mabsutatani ya, terbuka yunfiqu kaifa yasha. Dia menafkahkan sebagai sebagai uh, sebagaimana dia kehendaki, menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki, memberi memberi rezeki kepada makhluk yang dia kehendaki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia yang Maha Agung, yang Maha Suci memiliki dua tangan, yadahu yang selalu terbuka. Ya, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan tangan makhluknya. Tentu berbeda karena zat Allah sudah berbeda dengan makhluknya dan bikin sifatnya. Ketika orang menetapkan sifat ya sama dengan menetapkan zatnya ya karena sifat bagian daripada zatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain surat Sod ayat 75 tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis laknatullah ketika tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ya maka apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis maka ber, maka berkatalah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ya ya iblis eh, wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai hai iblis apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku ya, ini jelas ini ya wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai yang paham bahasa Arab biyadai itu dua tangan biyadai bukan satu tangan ya yadun kalau satu tangan kan begitu Wah iblis apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku siapa di sini yang telah ciptakan Allah dengan kedua tangan Allah itu Adam nah ini untuk menunjukkan kemuliaan Adam Pak Allah menyebutkan eh, bahwasanya dia telah aku ciptakan dengan kedua tanganku ini untuk menunjukkan kemuliaan Adam di atas iblis bahwasanya kalau iblis itu diciptakan hanya dengan kekuasaan Allah kudrah Ketika menyebutkan Adam diciptakan di kedua tanganku, ini ada kekhususan. Ada khususan keutamaan Adam di atas iblis, makanya iblis suruh sujud kepada Adam. Karena penciptaannya udah beda gitu. Nah, di sini orang uh, orang mutazil orang asyairah mentakwil yadai di sini bukan tangan yang sebenarnya tapi kudroh, kekuasaan. Kata saya Jibrin, jika seandainya ini ditafsirkan kekuasaan, Lalu apa kelebihan Adam di atas iblis? Ketika Allah menciptakan aku ciptakan dia dan kedua tanganku. Ini menunjukkan Adam itu lebih utama dari kamu. Kalau kalau ditafsirkan uh, apa? Kamu tidak mau sujud kepada uh, makhluk yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku. Iblis juga sama diciptakan dengan kekuasaan Allah sama-sama. Lalu apa bedanya? Nah, kata mufasir Abdullah bin Jibrin ini kata-kata yadai di sini sedang memuji Allah sedang memuji Adam alaihissalam dan juga sedang mengagungkan tangan Allah Subhanahu wa taala. menguji Adam. Ini ada uh, fadail, ada tamyiz ya, perbedaan antara iblis, penciptaan iblis dan penciptaan Adam. Ya, kalau semua makhluk dan kekuasaan Allah malaikat iblis, makanya malaikat sujud kepada Adam, ada perbedaan. Adam kekhususannya diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung malaikat dengan kudroh kekuasaan Allah maka ada perbedaan tidak tidak benar ditafsirkan di sini yadai kedua tangan dengan kekuasaan jadi tangan hakiki ya sebenarnya hakikiyah yang sebenarnya ya ah, ini ayat yang jelas surat Sod ayat 75 menetapkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia memiliki kedua tangan yang agung ya yang mulia dalam hadis yang lain, ya, dalam ayat yang lain maaf, surat Az-Zumar ayat 67. Ini da dalil yang sangat agung dan sangat jelas juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Dan mereka orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. <clears throat> Wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Eh, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala terus ini wal arda jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah genggaman Allah genggaman tangannya pada hari kiamat ya was samawati matwiyatum biyamini dan langit juga yang tujuh langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, di sini ada kata-kata biyaminihi dengan tangan kanannya. Az-Zumar ayat 67. Jadi jelas ini dalil-dalil Al-Qur'an telah menunjukkan di dalam ayat ini nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dengan tangan yang agung dan digulung langit seluruhnya langit digulung pak ya oh, yang tujuh lapis dengan tangan kanannya ya bagaimana menggulungnya ya jangan ditanyakan cara menggulungnya karena nggak tahu juga kita esensi esensi apa namanya langit sebenarnya itu gimana kan tapi nanti akan Allah gulung maksudnya akan digenggam kedua makhluk itu bumi dan langit itu dengan tangan yang sebenarnya yang maha agung dan maha suci. Uh, kemudian dalil-dalil sunnah yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Itu banyak juga di antaranya hadis sahih di sini. Uh, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, <clears throat> "Innal muqsitina ala manabiri min nurin an yamini Rahman azza wa jalla wa kilta yadaihi yamin." Nabi saw bersabda sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil orang-orang yang adil ya berbuat adil bapak yang adil pemimpin yang adil ya, oh, imam yang adil hakim yang adil nih mereka nanti pada hari kiamat akan berada atau duduk di atas mimbar-mimbar cahaya subhanallah jadi orang-orang yang berbuat adil ketika di dunia ya akan ditempatkan di mimbar-mimbar kan manabir mimbar ya jadi ya, cahaya mimbar itu yang mimbar itu diletakkan di sebelah kanan an yamin sebelah kanan ar-rahman yang maha rahman azza wajalla sebelah kanan Allah subhanahu wa taala sebelah kanannya wakil tayadaihi yamin dan kedua tangan Allah itu kedua kedua tangan Allah itu kanan nah ini yang dituju wakil ta yamin kedua tangan Allah itu keduanya kanan yamin keduanya kanan ini hadis sahih Muslim dalam Kitabul Imarah dalam bab Fadl eh, Imam Al-Adil dalam bab keutamaan imam yang adil. Imam yang adil kalau dia seorang hakim pemimpin kalau adil keutamaannya besar nih Allah tepatkan dia adil di dunia ya dalam memimpin ya, seperti Umar bin Khattab ya seperti para uh, khalifah uh, ya semua yang adil mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya ya. kebalikan kalau zalim ya jadi orang yang diseret ke dalam neraka ya. imam-imam yang zalim. Apa maksudnya tangan Allah itu kanan semua di sini? Kebaikan. Iya. Ini uh, Syekh Jibrin mengatakan dalam Asar Al-Aqidah Al-Sunnah Al-Aqidah al wal Jamaah dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan maksudnya barokah. Tangan Allah itu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Maksud kedua tangan itu kanan kedua tangan Allah itu kanan semua maksudnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan sampai di sana apa nah, intinya kita yakini Allah memiliki tangan kanan lagi tangan kanan dan kan penafsiran dua tangan Allah kanan itu eh, para ulama mengatakan penuh berokah barokah keberkahan dan kebaikan ya ada hadis yang lain <clears throat> hadis Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatwi yatwillah ya yatwillahu azza wa jalla as-samawat yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna ya. e, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggulung langit-langit seperti tadi dalam surat Az-Zumar ayat 67. Ini hadis yang terang oleh Rasulullah SAW. Pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan menggulung langit-langit tujuh pada hari kiamat ya, menggulung langit-langit. Kemudian di tak diambil ya itu dengan biya biyadihi nak dengan tangan kanannya di sini ada tangan biyadihi nak dengan tangan kanannya ya jadi ketika nerangan juga jangan diperagakan cara menggulungnya karena itu hakikatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting kita meyakini nanti langit itu tujuh lapis digulung dengan tangan kanan Allah dipegang digenggam gitu kemudian Allah Subhanahu <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman anal malik aku adalah raja penguasa. Akulah raja penguasa. Waktu itu sudah binasa semuanya. Malaikat, maut, Jibril sudah enggak ada. Hanya Allah sendiri. Ya, yang tersisa langit dan bumi kemudian digenggam dan Allah mengatakan anal malik aku akulah raja penguasa akulah raja penguasa begitu ya maka ada tambahan hadis yang lain hadis sahih Muslim dalam kitab Sifatul Munafiqin dalam bab Sifatul Qiyamah hadis yang lain uh, Ainal jabarun ya, ainal mutakabirun gitu. Mana pemimpin-pemimpin raja yang zalim itu gitu. Anal Malik aku adalah raja pada hari ini. Mana raja-raja yang zalim, mana raja-raja yang sombong, gak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Nah, ini intinya dua dalil ini hadis menetapkan ya, memberitakan Rasulullah SAW Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan yang agung. Ini harus kita yakini. Ya, harus betul-betul tidak ragu dengan kaidahnya tadi tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditakyif, ya. E, apa ditentukan kaifiat tangannya itu seperti ini tidak boleh, ditanyakan juga tidak boleh, ya. Bid'ah e, mengimaninya wajib. Kemudian tidak boleh menyerupakan dengan tangan makhluk jelas. Kemudian tanpa taktil, tanpa meniadakan seperti orang Mu'tazilah dan juga orang asyairah Coba ada yang disebutkan sifatnya ya tangan ketika disebutkan sifat 22. Tidak termasuk tangan di dalamnya. Istiwa apalagi istiwa karena mereka paling gencar paling mengingkari keras istiwanya Allah di atas arsy. Ya, sebenarnya 22 wujud kidam baqo mukhalafatul ada terus nggak ada sebutin tangan sama istiwa. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Jelas ayatnya bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah taufik akan menerima dengan lapang dada karena Allah sudah mengabarkan apa susah kita harus menerimanya ya karena orang yang mengingkari sifat Allah tangan ini terjerumus ke dalam dua hal mereka menuduh alus sunnah ya pengikut Ibnu Taimiyah mujassimah menyerupakan Allah dengan makhluk dan oh, menganggap Allah itu memiliki anggota badan seperti kita padahal dia sendiri padahal kita punya kaidah gitu kan yang diletakkan sangat uh, rapi dan dari dulu gitu. Dia sendiri sebenarnya yang sudah menyerupakan Allah duluan. Karena tatkala dia meniadakan sifat Allah, meniadakan mengingkari karena sudah menyerupakan dalam pikirannya. Gitu kan? Ketika dia tek, tangan, langsung diserupakan tangan itu tangan makhluk. Lah, nggak mungkin diingkari. Berarti dia terjerumus dalam dua hal. Lebih buruk lagi orang ini katanya. Kata para ulama, lebih buruk dari orang yang menyerupakan langsung. Karena dia sudah menyerupakan kemudian mengingkari. Kalau orang yang menyerupakan saja nggak mengingkari, dia nggak mengingkari ayat yang bersifat menentu, tapi menyerupakan. Ini juga kekufuran. Tapi bagaimana kalau yang ini? Ini luar biasa. Makanya Jahmiyah itu sebagian ulama bukan seluruhnya mengatakan kufur karena biangnya Jahmiyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah ngikuti sebagian yang ragu-ragu kata Asy'ariyah kecenikinan ini. Nah, sebagian lagi Mu'tazilah yang cikalnya adalah uh, intinya dari Jahmiyah ini ya itu jadi uh, ini berbahaya seperti ini, ini ada amanah jadi amanah ketika menghadap kepada Allah kita harus utuh mengimani iman kepada Allah itu sesuai dengan keyakinan para sahabat yang mulia sesuai dengan para ulama al-sunnah tidak setengah-setengah dan ini hanya Allah yang eh, hanya orang yang diberi hidayah oleh Allah taufik pak ya bukan ukuran dia memiliki gelar memiliki kedudukan kalau kisahnya Imam Al Haramain Al-Juwaini al Haramain abad, abad ke berapa tahun ke 400 di zamannya Imam Nawawi sebelumnya iya zamannya Imam Nawawi termasuk imam yang segani di madhab syafi'iyah dan itu bukunya oh, buku jadi panduannya fikihnya itu setelah fikih eh, yang dikarang oleh Imam Nawawi bahkan Imam Nawawi banyak menukil dari Imam Juhaini dia pahamnya syairah dalam asma sifat tapi imam di haram oleh Imam Al-Haramain Imam besar di, di abadnya sampai sekarang diakui oleh Imam Al-Syafi'iyah sampai setingkat imam dia bertahun-tahun susah untuk menerima akidah ini sifat untukkan istiwa sifat tangan bagi Allah terus dia kan namanya imam itu terus dia dalam keadaan terus meneliti terus meneliti dalam keadaan galau gitu kan terus akhirnya disadarkan oleh muridnya masalah Hamad bin siapa muridnya sendiri di majelis kan kan Hamad ini muridnya ini kan ngaji kemana-mana gitu nah, jadi jangan ragu kalau di majelis itu ada ustadz syekhnya yang penting diluruskan Sebab tahu dengan itu dia cadar. mungkin dia berpikir lagi di rumah koreksi lagi jangan takut-takut terus teruskan saja gitu meskipun dia udah doktor apa mungkin dia salah ini seorang imam besar kemudian oleh Hamad di, disalahkan bukan disangkal diluruskan dengan hujah-hujah kemudian akhirnya dia wah di majelis itulah dia semakin pusing kemudian dia memukul kepalanya muridnya ya yang Hamad menjadikan harain harain ya menjadikan pikiranku kalut bingung gitu kemudian beberapa hari tunggu nanti jawabannya beberapa minggu nah, dia untuk meneliti lagi kemudian minta munajat kepada Allah yang benar seminggu atau berapa minggu kemudian di majelis yang sama ya <laughs> rujuk, tobat di sana tobat kembali kepada akidah ahlus sunnah dan itu diabadikan dalam kitab Tohawiyah tobatnya imam itu jadi kembali kepada keyakinan akidah ahlus sunnah jamaah padahal sudah setingkat imam ya atas sampai sekarang juga ada banyak para ulama yang masih susah menerima tentang masalah sifat makanya kita alhamdulillah ya, diberikan oleh kelapangan oleh Allah karena jelas dan terang sekali keyakinan Ahlus Sunnah dalam Muhammad ini bisa dilihat di para di buku para ulama ya lihat di mana hujah-hujahnya kuat dan masuk akal juga dan jelas sahih ya e, eh, berkata di sini imam yang masyhur dalam kitab e, eh, akidah ahlul hadis akidah salaf wal ahlul hadis ya eh, Abu Usman Ismail As-Subuni ini ahlul hadis dalam akidah as-salaf wa ashabul hadis keyakinan seluruh ahlul hadis ini dia rangkum dalam sebuah bukunya seluruh imam imam ahlul hadis diantaranya Amirul Hadis ya Imam Amirul Hadis ya eh, Imam Bukhari keyakinan Imam Bukhari Imam Muslim semua Imam Ahmad sampai Imam Ahmad Imam nah, gurunya Imam Bukhari mereka sama meyakini tangan ini masalah tangan jadi sini keterangan beliau wa ashabul hadis yathbutuna lahu jala jalalahu minha Sesungguhnya asabul hadis seluruhnya mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Besar ya. <coughs> menetapkan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ya Allah tetapkan sifat gitu untuk jatnya untuk dirinya dalam kitabnya. Seluruh menetapkan asabul hadis dan menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu wasallam yang melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan seluruhnya wa yataqiduna ya dan mereka ah, wala ya wala ya'taqidu dan mereka tidak meyakini tidak meyakini sedikit pun apa sifat-sifat itu menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Nah, mereka menetapkan tetapi tidak meyakini mereka di sini al hadis para salaf tidak meyakini apa e, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak meyakini. Kemudian mereka mengatakan ahlul hadis semuanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam biyadaihi dengan kedua tangannya tuh di sini. Sebenarnya mereka ahlul hadis telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebagaimana yang telah dinaskan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Sod ayat 75 telah nas maksudnya telah sabit ya telah tetap telah diberitakan dalam kitab yang agung Al-Qur'anul Karim dalam surat Sod ayat 75 yang tadi qala ya iblis ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai wahai iblis apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada ciptaan kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku Ah, ini alul hadis hujahnya ini seluruhnya menetapkan Allah memiliki tangan. Seluruh alul hadis Imam Bukhari, Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud Wala yuharifun al-kalam dan mereka alul hadis tidak memalingkan kalam. Tidak memalingkan maksudnya firman tersebut ya. Ya, dari tempat yang sebenarnya dari makna yang sebenarnya, tidak memalingkan. Ya tangan-tangan, tangan yang dimaklum yang maklum yang diketahui maknanya ya tangan tidak dipalingkan tidak tidak ditakwil kepada makna yang lain atau kekuasaan atau nikmat ya ah, tidak dibawa atau tidak ditakwil arti atau makna kedua tangan itu diartikan ini yaitu dua nikmat atau al, ah, al atau kekuasaannya atau kekuatan Allah sebagaimana yang yang e, dilakukan oleh orang Mu'tazilah Jahmiyah ahlakahumullahu taala ada doanya sebenarnya dilakukan oleh orang Mu'tazilah mereka mentakwil ya sifat tangan ini dengan nikmatai ini atau alqawita ini ya apa namanya kedua kekuatan ya eh, kekuatan atau kekuasaan sebagaimana orang Mu'tazilah Jahmiyah semoga Allah membinasakan mereka semua doanya ahlakahumullah lebih keras lagi orang para salaf kalau <laughs> sebab Allah membinasakan mereka lancang gitu mentakwil Eh, sifat Allah ya sangat jauh juga wala yukayifunahuma dan tidak nah, tidak menentukan kaifiatnya tidak menentukan kaifiat kedua tangan itu ya dengan menggambarkan dengan menentukan kaifiatnya ya bentuknya itu tidak juga tidak wala yusabbihuna huma bi aidil makhluqin nah ini kaidahnya tidak menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluk-makhluk seluruhnya tidak. Ya. Jadi tidak menentukan uh, apa bentuknya, kaifiat tangan itu juga tidak menyerupakan dengan dengan apa? dengan tangan tangan makhluk. Ya, yang sebagaimana tasbihil amal musyabihah sebagaimana orang yang uh, golongan ya yang menyerupakan Allah dengan makhluknya khadalahumullah semoga Allah menghinakan nah didoakan juga orang yang menyerupakan Allah eh, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk semoga Allah menghinakan mereka ya, orang yang mentakwil sifat Allah ya dengan uh, takwilan yang batil ya, tidak benar maka semoga Allah membinasakan ini maksudnya perkataan imam ini menyampaikan akidah ahlul hadis akidahnya yang pertama tentu Imam Imam sebagai sahabat ya. sesudahnya adalah Imam uh, Hasan Al-Basri, Said bin Musayyib ya. Uh, Imam Atha bin Rabi'ah, kemudian yang lain para imam ya. Imam uh, Nafi ya bin Anas, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad. Semua alul hadis sepakat tentang hal ini, nggak ada perbedaan. Meskipun beda tempat, beda zaman, beda gurunya, tetapi mereka satu kata dalam masalah sifat, khususnya sifat tangan. Ini yang menyampaikan Imam as yang hidup sekitar abad ke-6 yaitu tahun 600 Hijriah. Imam as ini ya. Nasabul hadis. Ah, kemudian berkatalah di sini Al-Imam Ibnu Qudamah. Imam Qudamah lebih lama lagi tahun 500 gurunya Ibnu Taimiyah, bukan 500 tapi sekitar 600-an ya. Eh, Ibnu Taimiyah sempat berguru fikih kepada Imam Ibn Qudamah ini gurunya Ibn Taimiyah muridnya itu dah hebat Syaikhul Islam ya, apalagi ini ya. ini Ibn Qudamah lebih hebat dari masalah fikih maka rujukan Imam uh, fikih Hambali kepada bukunya ini yang terkenal apa bukunya apa yang terkenal harus tahu Al-Mughni kalau menang kata Al-Mughni ini sampai sekarang nih kata, kata Syekh Jibrin jangan dilarang orang berfatwa sebelum menghafal kitab Al-Mughni Al-Mughni ini sama Al-Majmu Al-Majmu An-Nawawi, Majmu Fikih An-Nawawi lebih dari 15 jilid, satu jilidnya tebal-tebal segini. Kata saya Jibril harus eh, minimalnya sudah hatam hatam di dalam kitab itu sudah hatam kol-kolnya sudah hatam meskipun tidak sampai eh, apa tapi sudah hatam menghatamkan al-mughni dan al-majmu kalau sudah dua hatam kitab ini boleh dia berfatwa dalam masalah fikih <laughs> ya apakah ulama kita ulama apa udah pada hatam Utsaimin eh, ya, udah hatam eh saya bin Bas apalagi udah hatam bukan hatam lagi mungkin hafal kalau kau yang di sana ya eh, ini syaratnya kalau orang mau berfatwa di zaman sekarang ada saya Jibril apa saya Jibril yang nggak hatam hatam dia berbicara begitu mereka <laughs> dia udah hatam mereka ya tiap hari dengan buku kehidupannya saya Jibril itu uh, dalam riwayat selama kurang lebih 40 tahun dia hatamin Al-Quran tidak pernah menyentuh mushaf. Saking kuat hafalannya. Terkenal. Ya, udah meninggal kan beliau. Ya, umur kemarin tahun berapa? Tahun kemarin tuh. Sebelumnya tahun 2013 ya. Beliau kata anaknya sendiri kalau dia baca Quran tuh nggak memegang mushaf selama 40 tahun. Saking kuat hafalan Qurannya. Kuat. Kelema, ada kelebihan kalau lihat biografi mereka para ulama yang sekarang saja Pak kayak Sebin Bas Syekh bin Bas itu lebih kelebihan kalau dia sekali baca, baca dalam ada bacaan gini, sekali baca itu langsung nempel di sini. Nggak nggak lupa, nggak lupa sampai ya dibacain terus ya. Tapi kalau sebelumnya dia kan melihat umur 20 tahun mulai tidak melihat itu ya. 20 tahun sebelumnya kan melihat nah ketika masa remaja itu makanya dia sebelum balik udah hafal Quran kan sebelum masa remaja kalau dia baca baca buku-buku apa artikel itu sekali baca set iya, langsung iya, iya. langsung hafal satu kali baca ini kelebihan beliau katanya kata murid-murid eh, kata teman-temannya kata gurunya karena udah ada dari kecil cikal bakal seorang imam. kali dia baca itu udah dia ingat terus, hafal. Cepat. Nah, betul itu. Jadi ya kalau namanya dalam riwayat kutubu sita kalau masa atau tis'a dia udah hafal ya kutubus sita itu ya, Imam Bukhari utama kutubus sita yang khabarnya ya yang enam kitab hadis itu udah dihafal seluruhnya cuman ada sesuatu yang karena udah lanjut usia perlu murojaah kata syekh itu katanya eh itulah kelebihan ulama kita saya Albani juga kan Mustad Imam Ahmad beliau udah hafal Mustad Imam Ahmad karena beliau yang mun mentahkik Imam Ahmad sampai selesai dari A sampai Z selesai berarti udah bukan hanya mengoreksi tapi menghafal hadis itu menghafal hadis itu nah ini diantaranya ya, jadi ini kudama kembali lagi ini ini ulama besar yang punya kitabnya Al Mughni dia menulis tentang sifat Allah tentang buku nama dan sifat Allah nama atul Itiqad dan ini masyur dan ini pelajari oleh pondok-pondok salam di kita alhamdulillah eh, perkataannya ringkas tapi juga mengandung faedah yang besar Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan dalam kitab Atul I'tiqad ajma' us salaf sepakat seluruh salaf. Kalau melakukan salaf berarti sebelum beliau, beliau kan tahun 600 Hijriah. Semua para sahabat tabi'in, tabi tabi'in para imam sepakat seluruhnya menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ya, al-yadain. Maka wajib bagi kita Ahlu Sunnah menetapkan kedua tangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menyerupakan tangan uh, tapi apa? menetapkan kedua tangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala tetapi tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa menyimpangkan maknanya, tanpa ta'til, tanpa meniadakan sifat tersebut, tanpa takyif juga, tanpa menentukan kaifiat tangan itu atau bertanya wala tamsil tanpa menyerupakan kedua tangan itu dengan tangan makhluk wahuma dan yadani haqiqataini lillahi ta'ala yaliku yaliku ya, ya, ya, yaliku bi jalalihi wa 'azamati dan kedua tangan itu tangan yang sebenarnya ya bukan tangan majazi gitu yang yang tidak ada sebenarnya tapi tangan yang sebenarnya ya bagi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran. Jadi kedua tangan itu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ya eh, apa? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk punya tangan sesuai dengan keadaannya. Allah punya tangan sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ya, tidak sama dengan tangan makhluk ya, sedikit pun tidak sama. Maka berkata di sini intinya pembahasan ini kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Memiliki dua dua tangan. Ya. E, berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi meneruskan di sini, dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, wa annahu yuhibbul al-muhsinin. Apa maksud di sini? Apa yang maksud perkataan Syekh di sini? Dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan apa yang yang diambil dari perkataan saya ini mau memberitakan apa kan ini mengenai sifat wa annahu yuhibbul muhsinin yang paham mau memberitakan sifat apa iya yaitu sifat mahabbah nah di antara sifat-sifat Allah sifat zatiyah yaitu mencintai punya cinta punya mahabbah sesuai dengan kebesaran dan kecinta apa kebesaran dan keagungan Allah cintanya di sini ya tidak sama dengan perasaan cintanya seorang hamba kepada hamba lagi enggak jadi dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan maksudnya di sini menetapkan sifat mahabbah cinta bagi Allah Subhanahu wa taala ya, ini sifat Allah mahabbah tapi tidak menjadi namanya ya, jadi ya, antara tadi tangan istiwa kalam cinta ya ini sifat Allah tapi tidak menjadi nama. Tapi setiap nama Allah yang sudah disebutkan dari Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Hakim di, di dalamnya terkandung sifat. Nah, ini kaidah. Tidak ya, setiap nama Allah mengandung sifat dan tidak setiap sifat menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu lebih banyak, sifat itu lebih tidak terbatas lebih banyak ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan apa yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mahabbah cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hub ya, mahabbah. Mencintai eh, orang-orang uh, yang berbuat kebajikan, mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali-walinya, mencintai Orang orang bertakwa, mencintai orang yang sabar, ya, mencintai orang yang ya berarti eh, apa ya yang yang yang yang muhsinin yang berbuat eh, kebajikan. Di sini dijelaskan bahwasanya e, di antara keyakinan Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat e, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam akidah Sunnah wal Jamaah Beliau mengatakan wa nu'minu bi Allah taala yuhibbu auliya'ahu wa hum yuhibbunahu. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengimani mempercayai meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para wali-walinya. Ya, wali-wali Allah adalah para nabi, rasul, para sahabat, eh, para, para para syuhada, para solihin, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wal muttaqin, orang bertakwa. Di Allah Subhanahu wa taala mencintai wali-walinya. Ya, cinta yang sebenarnya dan mereka pun wali-wali Allah mencintai Allah. Jadi Allah itu mencintai dan juga dicintai. Allah mencintai para wali-walinya dan Allah juga dicintai oleh wali-wali Allah semua. Siapa yang nggak cinta sama Allah? Semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah cintanya itu eh, jujur apa tidak diukur dengan ittiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Intinya sini Allah Azza wa Jalla ya memiliki sifat eh, disifati dengan sifat mahabbah memiliki sifat yang tersifatnya itu sifat mahabbah ya disifati dengan sifat mahabbah di antara sifatnya sifat mahabbah gitu yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sifat cinta itu tidak sama dengan cintanya makhluk tidak sama tapi eh, sama dari dari eh, dengan apa eh, namanya sama mahabbah tapi hakikatnya caranya tidak sama tentu ya eh, dan ini sifat mahabbah sifat yang eh, zatiyah yang melekat dengan zatnya yang agung ya dan sungguh telah mengingkari sebagian kelompok firqah Asy'ariyah. ya, Asy'ariyah mengingkari sifat ini wal maturidiyah juga mengingkari wal mu'tazilah mengingkari tuh mereka mengingkari sifat mahabbah atau nah, apa kalau mengingkari kufur tapi mereka mentakwil mahabbah ini al-iradah. Itu ada lagi. Ya, mahabbah Allah nggak punya sifat mahabbah tapi iradah kata mereka. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an kata-kata apa uh, eh, Allah yuhibbus sabirin Allah mencintai orang-orang yang sabar maksudnya iradah di sana bukan cinta. Ya Allah menginginkan orang yang sabar gitu katanya. Ya Allah apa innallaha yuhibbul musinin maksudnya bukan cinta tapi iradah naudzubillah. Ini mentakwil namanya. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, wal Mu'tazilah mengingkari sifat mahabbah tetapi mentakwil ayat-ayat mahabbah menjadi iradah. Padahal sifat mahabbah ini sifat yang sebenarnya ya sesuai dengan kebesaran dan keaguan Allah. Sifat mahabbah adalah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan melalui kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin eh, ijma'ul salaf. Jadi telah ditetapkan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah Dalil dari Al-Qur'an contohnya adalah surat Al Al-Imran, Al-Imran 31. 31 ini sering kita dengar. Ini dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, mahabbah, mencintai wali-walinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya kan? Jika jujur mencintai Allah benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, ini bukti cintanya. Apa di sini? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini maksudnya. Niscaya Allah mencintai kamu. Tuh, betul ya. ya. Ini menetapkan sifat cinta. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini menunjukkan Allah memiliki sifat cinta, mencintai orang-orang yang itiba orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 54 ayat yang lain fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini jelas juga di sini. Ada timbal balik kecintaan. Ya, Al-Maidah. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai, mencintai mereka kan yuhibbuhum yang dicintainya adalah apa orang-orang beriman ya. yuhibbuhum Allah mencintai mereka mencintai orang-orang beriman dan wa yuhibbunahu dan mereka pun orang beriman mencintai Allah ya saling mencintai timbal balik tentu cinta di sini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perasaan cinta kita karena kenapa mereka mentakwil Pak takut menetapkan sifat cinta kepada Allah ini karena kalau cinta makhluk itu mengandung kelemahan. Maksudnya kelemahan apa? Kalau orang suka mencintai seorang, kadang dia rela untuk menghinakan diri, ya, rela untuk oh, berkorban gitu kan. Seolah-olah kadang orang yang mencintai kepada seorang itu dia lebih rendah gitu, bukan lebih rendah, dia rela untuk berbuat apa-apalah ya, untuk yang dicintainya gitu kan seperti kita mencintai atasan kita walau oh, suruh atasan gini-gini oh mau saja karena ada rasa cintanya gitu ya uh, atau dulu juga mungkin <laughs> calon istri gitu-gitu kan uh, tapi mereka takut demikian kalau Allah memiliki cinta berarti ada lemah padahal tidak beda jauh cintanya Allah itu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tidak ada mengandung kelemahan justru adalah kesempurnaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa mencintai hamba-hambanya gitu kan. Nah, jadi intinya menetapkan kita cinta yang sebenarnya. Ya, jangan diperdebatkan lagi akhirnya terjerumus pada orang filsafat yang dia menyangka cinta itu cinta pada Allah seperti cintanya pada lawan jenis. Ya, oh sedang mabuk cinta seperti gini kan tersebar di internet ini orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Allah ya, eh, disamakan seperti padahal cinta ini kalau dikupas pembahasan cinta ini oleh Ibnu Al terbagi-bagi yang cinta di sini ya, ya apa namanya uh, ya kalau seorang hamba kepada Allah cinta kepada Allah bukan ada cinta tobi ini cinta ibadah cinta yang mengandung apa penghambaan totalitas pengagungan totalitas merendahkan diri totalitas kepada Allah ini adanya khauf, adanya roja. Ini cinta ibadah, tapi kalau cinta kepada selain Allah itu bertingkat-tingkat. Ada cinta tobi'iyah. Cinta tobi'iyah atau tobi'at itu orang cinta kepada harta, orang cinta kepada mobil, cinta kepada istri. Cinta kepada istri beda cinta kepada mobil. Betul nggak? Karena cinta pada mobilnya dilapin tiap hari kan beda. kita nah, cinta pada istri ada sahwatnya syahwat yang ada cinta kepada anak cinta yang mengandung rahmah sayang cinta kepada ibu bapak mengandung penghormatan penghormatan apa eh, menghormati menghargai eh, ya itu kita bedakan kita cinta pada ibu kita anak kita bedakan masa kita mencintai kepada anak kita sama kepada ibu kita kita lemah lembut maksudnya eh, sangat menghormati ibu beda dengan anak itu ada rasa kasih sayang, sayang cintanya kepada orang yang sakit juga kan kita cinta ada beda dengan cintanya kepada oh apa namanya oh, guru atau kepada atasan atau beda gitu kan seolah-olah Allah membagi-bagi dalam cinta ini ada cinta tabiat dan cinta yang dimaksud di cinta ibadah yang mengandung khauf ketakutan harapan merendahkan diri oh, pengagungan totalitas ya yang lain nah di sini uh, intinya di sini kita menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah dicintai oleh makhluknya ya oleh orang bertakwa. Dalil Al-Qur'an jelas ini tadi di sunnah jadi sunnah yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala di perang Khaybar bersabda ya tatkala di perang Khaybar eh, setelah salat subuh la'utiyanna rayyata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Nah, sama kalimatnya tapi beda harokatnya. Kan beda maknanya. Nabi SAW selepas sholat subuh berbalik kan kemudian kepada sahabatnya dia mengatakan sungguh aku akan memberikan royah royah itu pak apa namanya panji kan orang berperang pakai panji kan bendera kepada suku aku akan memberikan Panji ini untuk jadi komandan pasukan untuk uh, apa uh, apa memimpin perang Khaybar ya, menundukkan apa uh, ini orang Yahudi ya pada waktu itu uh, seorang laki-laki aku akan memberikan Panji kepada seorang laki-laki yang laki-laki itu mencintai Allah dan mencintai mencintai Rasulnya dan juga Allah mencintai dia dan Rasulnya mencintai dia. Uh, Rasul mengatakan demikian, para sahabat semuanya ingin. Sampai Umar kan berharap. Sudah. Pas gitu, uh, kan besok kan nanti, besok saya akan memberinya besok. Maka bermalamlah Umar di, dalam kisahnya ingin dia yang mendapat panji itu karena dapat persaksian ini yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintai dia dan Rasul uh, mencintai dia. Udah persaksian ini semua para sahabat yang bakal besok harinya sahabat semuanya ingin dipanggil oleh Rasul. Rasul udah sholat subuh balik ini kan sunahnya gitu. Kemudian lihat kanan, lihat kiri, semuanya pingin supaya dilihat ya, <laughs> dalam kisah supaya dipanggil kan karena persaksiannya luar biasa ini bagaimana antusias sahabat kan terus saat pingin betul-betul persaksian maka hanya Ali mana Ali Enggak kan ada serat ternyata dia sakit kan nggak bisa lihat karena penyakit ain jadi apa bukan ain penyakit ain makanya tangan apa matanya nggak nggak bisa lihat jelas nggak bisa lihat jelas maka dia uzur nggak bisa datang ke masjid oh sakit Ali dia matanya Rasulullah nggak panggil gini Ali panggil panggil papa oleh orang-orang wah sini pandang ternyata Ali <laughs> yang bersaksi ya. ini Ali ya jadi komandannya Ali yang diberikan panji itu hmm. oleh Rasulullah di ludahin matanya itu ludahin kemudian sembuh sembuh sejak hari itu sampai Ali meninggal matanya itu sehat bahkan lebih bagus lagi kata dalam riwayat awalnya buruk lupa matanya gitu kan sakit begitu diluai oleh Nabi seketika langsung sembuh dan lebih sehat lagi matanya lebih cemerlang dan tidak pernah terkena penyakit setelah itu sampai meninggal dunia Nih ya, barokahnya air liur. Airnya <laughs> Rasul barokah. diludahi sudah diberikan panji. Langsung ada hadis yang panjang amanatnya kan, pimpin pasukan. Langsung pasukan perang hebat bawa bendera itu. Hari itu takluk hebat Komandannya Ali. Nah, ya waktu itu. Jadi ini ada kata-kata yuhibbuhu oh, yuhibbuhullah. Allah mencintai dia orang ini. Apa persaksian Ali kalau orang Syiah dengar di sini. wow, <laughs> itu, wah itu ya. ah, ini ah, Ali ini katanya oh, Umar Bakar nggak ada bapaknya Ali. Ya, ada ke, ada kelebihan masing-masing. Kan Rasul uh, dalam sebuah nadom ya, apa sebuah syair para ulama dibuatin. Sahabat Nabi itu punya kelebihan. As-Siddiq hadil Umar Abu Bakar. Al-Faruq Umar bin Khattab. Dzun Nurain pemilik dua cahaya Utsman bin Affan. Kemudian eh, Ali itu Abu Turab tapi ada ada yang lain, ada panggilan yang istimewa Semarang Amir Amir apa ya? Kemudian Amin, Amin hadil ummah, Amin hadil ummah, Al Amin hadil ummah. Ubaidah bin Jarrah. Ada uh, sebut sebuah semua ya uh, saya lupa. Semua sahabat ada kelebihan-kelebihan seperti uh, eh, Sayyidu Suhada itu Hamzah, Saifullah, Khalid. Semua sesuai dengan karakter masing-masing. Kemudian disebutin eh, ahli faraid. Rasul menyebutkan kan, kalau kamu mau belajar faraid, belajar kepada Zaid bin Thabit, maka diberi gelar dia sebagai ahlu faraidnya para sahabat. Wal wal ulama hadhihi wal, wal umma us, uh, ulama us sahabah. Ya pemimpin ulama umat ini adalah Mu'ad bin Jabal umat yang mengetahui tentang halal dan haram maka nanti muad ini menjadi pemimpin para ulama ketika di hari kiamat maksudnya zumratul ulama dikumpulkan khusus nanti muad ini paling terdepan terserah maka ulama sahabat sebutnya yang tahu tentang halal dan haram itu ada kelebihannya muad bin jabal kemudian ali ini sebutnya kodi sebagai hakim hakimnya sahabat kalau masalah tentang kodik, hakim memutuskan suatu perkara, Ali itu jagonya. Dan itu dapat persaksian dari Rasulullah. Kalau tentang halal dan haram, muat jagonya. Ya, tentang As-Siddiq, Al-Faruq, ah, itu semua disebutkan. Al-Amin hadil umah Rasul Al-Amin hadil umah, Ubaidah bin Jarah, Keutamaan. Ya, wal hawariyun hadil umah, Zubir bin Awam. Al-Hawariyun hadil umah, Al-Hawari. Hawari yang setia yang setiap pada nabinya Zubair bin Awam semua dapat saya saya nggak apa semua ada sebuah nadabanya para ulama menulis nama-nama kehususan para sahabat dalam masalah uh, amalnya jihadnya terutama dalam faraid oh, apa qura qura hadi wa qura sahabah yaitu Ubay bin Ka'ab kuroknya jadi dan Abdullah bin Mas'ud dua orang ini ditunjuk sebagai kurok karena siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana turun dari Allah kepadaku maka belajarlah kepada bacaannya Ibnu Umi Umi Abud Ibnu Umi Abud karena eh, Ibnu Abud ya Abud ya hamba karena ibunya Abdul bin Mas'ud seorang hamba sahaya Abdul bin Mas'ud Kuro sama Ubay bin Kaab banyak tuh banyak kelebihan sahabat jadi nggak ada sahabat tuh memiliki oh ini kemampuan semua masing-masing itulah umat Islam itulah kelebihannya di, uh, Rasulullah dilengkapi dengan sahabat demikian maka itu untuk membangun umat tidak ada sendirian yang hebat itu orang si awal hanya ahli aja yang hebat semua <laughs> semuanya itu punya kelebihan ya semuanya jadi akhirnya umat Islam bangkit ada yang seperti sifatnya ada seperti Nuh dan seperti Musa siapa itu Ali dan Umar disepertikan seperti Nuh dan Musa yang tegas Nuh tegas gitu kan ketika berdoa berdoa ya Allah hancurkan hancurkan umat hancurkan <laughs> tidak hancur langsung turunkan sudah lama berdakwah kan Nabi juga ada ininya juga kan akhirnya punya doa mustajab masing-masing Nabi nah, jadi permintaannya di bumi untuk tenggelamkan itu udah sunatullah Nabi Musa punya doa tapi Rasul disimpan doanya buat umatnya pada hari kiamat ini sahabatul uzma itu aku simpan doaku ini untuk umatku pada hari untuk sakit sayang kepada umat kalau saya Nabi itu berdoa di waktu itu doa aja bisa doa apa misalkan minta tapi ingin hidup, hidup abadi bisa jadi hidup abadi sampai sekarang masih hidup atau ingin hancurkan orang-orang Mekah waktu itu hmm. hancur juga udah turunkan seperti petir tapi nggak mau tapi rahmat kan rahmat yang alam nah jadi ini para sahabat tuh punya kelebihan macam-macam, jago faroi tentang kuroknya oh tafsirul ummah bahrul eh, bahrul tafsir atau bahrul ummah itu ya Abdullah bin Abbas nah, itu udah didoakan Nabi Abdullah bin Abbas namanya Bahrul Ummah disebut Bahrul itu ya, tafsir dalam ilmu tafsir karena Rasul mendoakan Allah ma'alimhu at-ta'wil ya Allah ta'wil di sini bukan ta'wil seperti orang ini mutazilah tapi ta'wil tafsir di sini ajarkan dia tafsir makanya dia masih belia sahabat senior tapi kadang kalah tafsirnya karena dia ngelilingi para sahabat senior tiap hari belajar di di depan pintunya nunggu nunggu keluar mau begitu terus keluar tanya ayat ya, ayat ini apa tafsirnya terus terangin langsung apa tulis terus gitu makanya orang yang sejajarnya ketika udah tua tahu dia lebih tahu saya waktu kecilnya kata yang segenerasinya dia itu sering keliling di depan pintu para sahabat senior nanya ayat ini tafsir terus sampai tahu seluruh tafsir ya, meskipun di bawah umurnya ketika Rasul meninggal dia belum balik belum Abbas belum balik belum belum nyampe 15 tahun ketika meninggal Abdullah bin Zubair juga belum balik karena dia itu yang pertama kali bayi lahir di Madinah Abdullah bin Zubair bayi yang pertama kali lahir di Madinah ini bayinya eh, pertama kali hijrah kan sebelum eh, di, di, eh, nyampe di Madinah di namanya uh, Masjid Kuba tadi Kuba di sanalah singgah para sahabat singgah lahirlah Abdullah bin Zubair ketika asmanya lagi ngandung bajak hmm. hijrah oleh Zubair itu lagi ngandung lahir di sana Eh, Abdullah bin Abbas lahir sebelumnya sebelum hijrah di Mekah makanya umurnya selisihnya sedikit kalau Abdullah bin Mas'ud sudah agak tua agak lanjut karena udah udah senior lah di atas balik sering mengikuti peperangan kan uh, inilah Abi bahasa Abdullah Mas'ud siapa adiknya ada adiknya uh, karena ibunya kan, kan <laughs> adiknya itu mukanya kayak Yesus iya yang Urwah Urwah Urwah bin Mas'ud. Ya, itu kan kakak beradik. Itu uh, yang kata Rasulullah ketika Mi'raj ketika Mi'raj iya ketika Mi'raj gitu. ketika Mi'raj itu ketemu Nabi Isa alaihissalam Dihiyah Dihiyah bin Nah, bukan bukan dihia. oh, yang dia itu milik uh, Jibril kalau dia uh, menjadi manusia seperti dihia iya.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 nurain Zun nurain Dua pemilik dua cahaya. Kenapa pemilik dua cahaya? Kenapa, Pak? Kenapa saya memiliki dua memiliki dua cahaya? Tahu enggak? <laughs> tahu cahaya, ya baca cahaya apa? tahu tahu. Usman dikatakan pemilik dua cahaya. Kenapa, Pak? Dua anak. <laughs> dua anak. <laughs> Iya, karena tidak ada di zaman di zaman para nabi sebelum Rasul zaman Nabi nggak ada yang anak Nabi dinikahkan sekaligus dua pada satu orang, cuman Utsman bin Affan dan setelahnya nggak ada lagi. Maka ini ke kelebihan Utsman kan eh, Rokayah dengan Ummu Kulsum dinikahkan meninggal pertama Rokayah terus nikahkan lagi kan Ummu Kulthum Rasul mengatakan seandainya aku masih punya anak perempuan aku nikahkan lagi kepada oh, gitu ya dalam riwayatnya ya.